Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlulok Datami lisani yafqahu qawli Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya cintai, panitia yang saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan materi saya mengenai nikmatnya ta'aruf, saya dijadwalkan mengisi jam 1 siang dan saya paling tidak suka tidak on time. Nah, kemudian di tengah perjalanan salah satu panitia menginformasi uh, jalan yang salah. Sehingga akhirnya saya harus menempuh 40 menit terlambat untuk sampai kemari padahal saya harus meninggalkan jam 2 siang karena ada seminar selanjutnya tapi mudah-mudahan kehadiran saya yang singkat sampai jam 2 nanti <laughs> ya. mudah-mudahan bisa mendatangkan suatu kebermanfaatan untuk teman-teman semua untuk yang punya pacar pada hari ini keluar dari gedung diputuskan pacarnya ada yang punya pacar? banyak ya? pacar atau taruh? Ta'aruf apa TTM teman tapi mesra Ta'arufan tapi ttm man gitu ya teman tapi mesra Tapi yang jelas eh, apa yang saya sampaikan di awal tadi menjadi suatu evaluasi tersendiri untuk panitia Ketika nanti esok mungkin akan membuat sebuah acara lagi Mudah-mudahan memberikan eh, teman-teman eh, yang tepat pada posisinya jadi kita tidak rugi waktu seperti ini Dan teman-teman mudah-mudahan bisa memaafkan saya atas keterlambatan saya selama 40 menit ya. Tapi mudah-mudahan penuh berkah, penuh ilmu pada hari ini. Mengenai ta'aruf, siapa yang lagi ta'aruf sekarang? Hei, ada tapi malu-malu. Ada yang lagi ta'aruf? Kalau lagi ta'aruf, diam-diam aja. Jadi untuk gak angkat tangan. Jangankan ta'aruf, lagi hitbah saja, sudah dilamar saja, harusnya diam-diam ini kan orang zaman sekarang udah lamaran, aku sudah lamaran. Dipasang di sosial media, bener gak? Eh, tahunya detik-detik menjelang pernikahan batal pernikahannya. Bener gak? Namanya hibah lamaran disembunyikan, tapi kalau pernikahan, uh, disebar luaskan silahkan. Membahas mengenai ta'aruf, saya berharap mudah-mudahan semua yang keluar dari gedung ini jangan sampai pulang-pulang langsung pengen nikah. Biasanya gitu. Dulu waktu saya zaman-zaman kuliah ketika saya selesai menghadiri seminar pranikah, pulang-pulang pengen nikah. Saya bilang sama ayah saya, oke mau nikah papa. Kemudian kata papa saya, nikah, nikah sama siapa? Nggak tahu, pokoknya pengen nikah. Saya nggak tahu laki-lakinya siapa, tapi saya senang aja kalau melihat orang suami istri gandengan tangan. Itu adalah hal romantis sedunia. Dan saya pengen banget pegangan tangan. Kan saya nggak bisa pegangan tangan dulu waktu belum nikah. Teman-teman ada yang udah pegangan tangan ya? Ada yang lebih dari itu? Pasti deg-deg rasanya. Tadinya pegangan tangan deg-deg lama-lama udah biasa, naik lagi, meningkat lagi. Uh. Ya. Enak nggak rasanya megang tangan seseorang atau bahkan lebih daripada itu orang yang kita sukai? Enak nggak rasanya? Enak nggak? enak enak ya lu pernah rasain enak tapi apa tapi kata Allah la taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a jangan mendekati zina zina adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk aku kan tidak berzina eh sudah ada di belakangnya foto saya sama suami saya tercinta suami terganteng sedunia Langsung masuk saja slide 17. Kita loncat 17 slide. Nah, ya, baik. Teman-teman, Al-Quran telah mengingatkan kepada kita La takrabu zina Inna hukana fahisya wa sabila Jangan dekati zina Itu adalah perbuatan yang buruk Itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Tapi aku tidak berzina Ya, engkau tidak berzina Memang Al-Quran mengatakan jangan Bukan jangan berzina. Al-Quran mengatakan jangan dekati zina. Maksud dekati zina itu apa? Mata memandang yang bukan haknya. Engkau memandang wanita cantik, engkau pelototin terus. Kita para perempuan memandang wajah yang tampan. Kan beda kalau mata yang lihat biasa sama mata yang ya Allah ganteng banget nih Iya ahi, iya. Itu kan beda ya kita memandang orang yang bukan halal untuk kita seperti itu itu kategori mendekati zina hati kita ini pikiran kita ini berpikir tentang orang-orang yang tidak sepatutnya kita pikirkan melanglang buana nih laki-laki biasanya suka bikin film di otaknya ya. betul nggak salah ya biasanya daya imajinasi laki-laki lebih tinggi bukan Nah ketawa aja berarti benar dong saya eh, nggak tahu sih dunia laki-laki katanya sih begitu gitu ya bikin film sendiri di otaknya itu kategori mendekati zina teman-teman teman-teman memegang yang bukan haknya itu mendekati zina melangkahkan kaki kepada tempat yang diharamkan oleh Allah itu mendekati zina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lebih baik laki-laki ditusuk besi panas di atas kepalanya dibanding dia memegang wanita yang bukan halal baginya Emang sih yang namanya begitu-begituan enak. Tapi ternyata lebih baik kau ditusuk besi panas di kepalamu dibanding kau menyentuh wanita yang tidak halal bagimu. Ketat sekali aturan Islam dalam menjaga hubungan pertemanan laki-laki dan perempuan. Tapi aku jatuh cinta, gimana? Tenang, jatuh cinta emang menderita kok. Apalagi jatuh cinta yang dipendem-pendem punya pengalaman begitu soalnya. Waktu saya sekolah, ya Allah, saya suka banget sama cowok itu ya Allah, sama Ikhwan itu. Suka banget. Yang ada apa? Cuci apa? Curi-curi pandang ya Allah. Hmm, ya Allah. Sekali waktu mata kita bertatapan bertemu. Nah, untung ada suami saya di sini kali ya. Jadi nggak apa-apa diceritain. Eh, direkam taunya. <laughs> Atau di YouTube nanti. Sekali waktu tatapan mata, aduh ya Allah, Ketika itu pulang dari sekolah apa yang dirasakan? Lagi makan kepikiran cowok itu, lagi tidur kepikiran cowok itu, lagi mandi guyur-guyur ya Allah, tuh cowok tadi tatapannya masya Allah ya Allah. Lagi baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata ketika kita suka sama seseorang kemudian kita pendam, rasanya menderita sekali. Malam-malam saya yang dingin itu dihiasi dengan derayan air mata. Ya Allah, kenapa kau memberikan rasa cinta ini kepada dia, ya Allah? Aku gak pernah meminta, ya Allah. Kenapa aku suka banget sama dia, ya Allah? Isinya merintih. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Tapi ada juga tipe cewek yang kedua. Eh, Iwan, di sini deh. Aku suka sama kamu. Mau gak jadi pacar aku? Tuh, ada tipe kedua tuh yang begitu. Tipe cewek-cewek zaman sekarang ada juga yang begitu. Kalau nggak menggoda secara frontal, menggodanya secara soft. Caranya apa? Pasang status supaya di like sama dia. Pasang foto, pasang status. Lagi ngapain? Lagi caper ya, cari perhatian. Pengen nunjukin ya kalau kita suka sama dia. Ah, sama aja. Ada cara yang hard, cara yang keras. Aku mau jadi pacar kamu. Aku siap jadi pacar kamu. Ada yang begitu, ada yang pakai cara soft dengan cara halus. Nih hati-hati, ini sama aja setan yang menggodanya juga sama aja. Ada juga yang tiba-tiba kalau lagi naksir sama cowok, ketemu sama cowok suaranya berubah. Iya, Ahis. Ahis, selamat berbuka puasa ya. Ahis, jangan lupa sholat di tempat waktu ya suaranya jadi berubah suaranya jadi lemah lembut hati-hati Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah al Adab 33 jangan kita melemah lembutkan suara kita sehingga ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadap kita kalau suaranya begitu ya begitu aja gak usah tiba-tiba suaranya jadi iya Masalahnya nah, cowok paling hobi yang namanya dia itu jadi hero, dia jadi pahlawan. Cewek tabiatnya suka banget yang namanya dimanja, diperhatiin. Jadi kalau ada cewek yang bilang, ah bantuin aku dong, aku lagi sedih. Oh ini iya, curhat aja sama saya begitu. Disambut. Hati-hati, ini cewek-cewek penggoda. Hati-hati dengan begitu. Laki-laki mah kalau dikasih ikan tangkap aja. Ya enggak? Tapi itu laki-laki yang tidak beriman, semua di sini beriman solih dan solihah semuanya, masya Allah. Allah mengingatkan di surah An-Nur 30. Kulil Mukminin ya min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Tahu kan kemaluan? Perempuan, An-Nur 31. Kulil Mukminat ya min absarihim wa yahfadhna furujahum bukan wanita yang beriman jaga pandangan dan jaga kemaluan. Jangan sampai kita ngeliatin kayak saya tadi ya. Ya Allah, masya Allah, pandangan pertama bonus kagak kenapa-napa diliatin aja terus tuh. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tetap aja dilihat. Begitu pula dengan perempuan. Kalau suka tuh hati-hati, mata berbicara dari mata nanti justru akan timbul selanjut-selanjutnya. Jadi bagaimana caranya? Kalau dirimu siap menikah, ingat ya, saya menikah itu bukan kayak saya dulu. Pak, Oki kan umurnya kan 20 tahun waktu itu, waktu zaman-zaman kuliah. Pengen nikah, boleh ya Pak? Gitu kan? Gak gitu juga sih ngomongnya. Kalau depan Papa, Papa boleh nggak nikah Pak? Gitu kan takut-takut gitu ya. Terus kenapa mau nikah? Supaya ada yang memegang di tangan supaya kalau nyebrang ada yang pegangin. Emang menikah soal pegang tangan doang. Jadi bagi teman-teman yang merasa di usia sekarang sudah siap menikah lahir batin, maksudnya menikah apa sih? Maksudnya dirimu siap mengemban tanggung jawab, teman-teman. Menikah adalah perkara tanggung jawab. Menikah bukan perkara disayang, dibelai, ditemani, dipegang rambutnya, bukan. Menikah perkara tanggung jawab ketika dirimu mengatakan ijab kabul yang beberapa detik mengubah statusmu itu dari lajang menjadi suami atau dari lajang menjadi seorang istri. misalkan Golizo kata Quran sebuah perjanjian yang sangat berat. Engkau sudah mengembalikan tanggung jawab bahwa perempuan tugasnya melayani suami, suami memberikan nafkah lahir, batin, nafkah ilmu, agama untuk istrinya. Banyak, nggak cuma soal masalah ditemenin aja, bukan hal sesepele itu. Jadi kalau sudah siap menikah, lahir, batin, sudah punya uang sendiri? Atau masih minta-minta sama orang tua yang laki-laki? Hmm, laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi memberikan nafkah artinya sudah mandiri, gak harus kaya raya. Karena Allah berjanji yang menikah pasti akan Allah kayakan mereka, Allah bantu mereka. Tapi yang jelas engkau memiliki penghasilan untuk menghidupi istri dan anak-anakmu kelak. Istri juga begitu, emang udah siap menanggung, menanggung tanggung jawab untuk bisa melayani sang suami, apalagi kalau punya anak, waktunya berkurang lagi. Jadi menikah adalah perkara tanggung jawab. Kita akan bahas satu persatu. Tujuan menikah apa sih? Tujuan menikah beberapa diantaranya adalah menjaga kehormatan diri untuk menentramkan hatimu. Gelisah nggak kalau nggak menikah? Hmm, kata cowok-cowok gelisah aduh gelisah, galau, nggak tentram, nggak tenang, nggak punya tujuan hidup. Tapi nanti kalau sudah punya istri tentram rasanya. Sebelumnya lagi, apalagi meneruskan keturunan dan untuk sarana beribadah next. Baik, kita bahas satu persatu. Menjaga kehormatan diri, wahai generasi muda, kata hadis Bukhari Muslim, bila di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah menikah karena mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara. Mampu di sini maksudnya tidak hanya mampu secara biologis, tapi dirimu juga mampu untuk menafkahi, menghidupi anak dan istrimu. Itu lebih baik bagimu. Kalau misalnya lagi kuliah, menikah boleh nggak? Silahkan bagi yang mampu mengemban tanggung jawab lebih. Artinya ketika dirimu menikah, dirimu kuliah ada tanggung jawab untuk diselesaikan. Dirimu menikah pun menambah tanggung jawab lagi. Dan itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang hebat. Tapi ini kuliahnya aja alura dulu, kemudian mau nikah. Satu aja tanggung jawab belum bisa dikelarin, mau nambah tanggung jawab lagi maka pikir-pikir terlebih dahulu. Jadi yang udah ngebet pengen nikah tapi belum mampu disuruh apa? Puasa. Kenapa sih puasa? Puasa itu mengalirkan, mengecilkan aliran darah teman-teman. Setan masuk melalui aliran darah. Kalau kita lagi berhasrat, lagi pengen sama si A, si B, si C untuk bergaul, berkomunikasi secara dekat, berpuasa Berpuasa akan menahan dirimu untuk berbuat maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pengen banget nikah tapi belum bisa. Belum mampu sebenarnya. Secara batin sih mampu, secara lahirnya nggak mampu puasa. Sabar. Puasa indah pada waktunya nanti. Ya. Next slide. Tenang teman-teman, bagi yang ingin menikah, ya, ada golongan orang-orang yang berhak ditolong Allah, salah satunya adalah pemuda-pemudi yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. Masa-masa muda adalah masa-masa yang hawa nafsu lagi tinggi-tingginya. Tapi ada sebagian dari masa muda dari para pemuda yang menekan hawa nafsunya dan memilih untuk beribadah kepada Allah. Inilah golongan yang kata Rasul apa? Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada orang yang menaunginya, tidak ada siapapun yang bisa menaunginya kecuali Allah adalah salah satunya pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Allah mengapresiasi masa muda luar biasa. Karena masa muda membuat maksiat gampang nggak kira-kira? Gampang fisik masih sehat. Beda kalau yang udah tua. Udah tua mah katanya bau tanah. Buat maksiat katanya susah. Eh kata siapa anak muda juga bisa juga bau tanah. Kita keluar dari gedung ini tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketabrak angkot bisa juga kan? Ya. Jadi jangan terlalu kepedean, jangan terlalu kegeeran. Lihat, Islam mengapresiasi anak-anak muda yang hawa nafsunya lagi tinggi-tingginya. Ia tekan untuk apa? Karena takut dan cinta pada Allah, tidak mau membuat Allah cemburu. Kita cemburu, Rasul lebih cemburu, dan paling pencemburu adalah Allah. Kapan Allah cemburu terhadap kita? Ketika kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, itulah saat Allah sangat cemburu terhadap kita. Kita memikirkan orang mencintai dia dalam sebuah hubungan yang tidak halal yang Allah murkai yang sudah Allah ingatkan la taqrabu zina jangan dekati zina jangan dekati zina kita lakukan itu apa Nggak bikin Allah cemburu Allah cemburu sebaik-baik kasihmu Allah tapi engkau membuat Allah cemburu dengan cara apa engkau membuat sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah dengan cara mendekati zina berteman silahkan tapi jangan sampai nanti kayak tanaman disiram kasih pupuk lama-lama tumbuh subur tuh cintanya. Kalau berteman biasa saja, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa-apa, biasa saja. Cinta itu emos Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, aku tuh cinta banget sama dia, aku udah pacaran loh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tumbuh kembang bersama dengan dia, dia itu, ah, semuanya lah. Giliran putus patah hati, namanya patah hati, ada yang sampai bunuh diri kan? Kenapa? Teman-teman, cinta itu emosi sesaat saja. Tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Cinta sebelum pernikahan adalah hawa nafsu saja. Ingat ya, tidak ada cinta sebelum pernikahan. Kalaupun ada mengaku cinta, itu hanya hawa nafsu saja. Kenapa? Karena engkau melanggar perintahnya Allah. Lata zina tadi. Jangan dekati zina, tapi kau mendekati zina. Jadi pantas saja Orang yang pacaran-pacaran lama Pengen katanya aku ingin membuat sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah waroma Pernikahan adalah suci Maka proses yang harus dilewati juga harus proses yang suci Laki-laki yang baik gak mungkin merusak perempuannya Perempuan yang baik gak mungkin merusak laki-lakinya Kalau dia saling mencintai satu sama lain Kalaupun mencintai Cintanya dalam diam dengan cara apa? Ayo dong lihat bagaimana kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Tahu kan kisah cintanya? Fatimah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ali, ya Allah, dilamar sama Abu Bakar. Siapalah aku pemuda yang miskin ini? Sementara Abu Bakar adalah orang yang kaya raya dan mawar membebaskan budak di mana ada Rasul itu ada Abu Bakar. Pastilah Abu Bakar diterima oleh Rasul untuk meminang Fatimah. Abu Bakar ditolak. Umar bin Khattab melamar Fatimah ditolak juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah kata Rasul ahlan salam padahal nggak punya apa-apa kecuali baju besi yang dijadikan sebagai mahar. Di malam pertama pernikahan Fatimah mengatakan Ali sebenarnya sebelum nikah dengan kamu aku pernah mencintai seseorang. Gimana rasanya? Di malam pertama, udah dibilangin dulu sebelum nikah, aku pernah cinta sama seseorang. Kata Ali, kenapa engkau menikahi aku kalau engkau mencintai orang itu? Kata Fatimah apa? Sesungguhnya orang yang aku cintai sejak dulu adalah engkau, wahai Ali. Mereka mengucapkan pernyataan saling cinta di saat pernikahan di saat hubungan mereka sudah halal, baru mereka saling mengatakan aku mencintaimu, aku mencintaimu. Tapi sebelum pernikahan itu terjadi, baik Ali maupun Fatimah bahkan dikatakan syaitan pun tidak tahu mereka saling mencintai. Saling mencintai dalam diam. Kenapa? Karena tidak patut untuk disebutkan, tidak patut untuk dikatakan, kecuali kau ingin menikah. Jadi yang sedang menderita, karena dia tuh cinta tenang, dirimu tidak sendirian. Saya juga pernah ngalamin kok. Akhirnya diganti dengan orang yang lebih baik. Pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, semuanya indah pada waktunya. Jadi sabar saja. Ya, next. Eh, udah jam 2, gimana nih? Ya, next. Baik, ini agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa memahami. Teman-teman, ketika pada akhirnya nanti teman-teman mau menentukan pilihan untuk menikah, Rasul sudah memberikan pesan besar untuk memilih dengan kedudukan, dengan fisik, dengan harta, dengan keturunan, tapi sebaik-baik dengan agama. Keempat itu boleh saja, tapi sebaik-baik dengan agama. Kalau engkau memilih dengan agama, agama adalah akhlak, ingat ya. Kalau engkau memilih dengan agama, ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Ketika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimimu. Itu kata Hasan Al Basri. Kalau dirimu memilih seorang pasangan hanya karena kedudukannya saja, maka Allah akan menambahkan kehinaan padanya. Kalau engkau memilih pasanganmu hanya berdasarkan kekayaan saja, engkau akan diberikan kemiskinan nantinya. Atau nasabnya saja, Allah akan menambahkan kerendahannya. Tapi menikahlah dengan agamanya. Kalau dapat tempat-tempatnya, ya ganteng, kaya, keturunan bagus, agama bagus, alhamdulillah. Enak ya? Udah cantik, udah ganteng, kaya raya lagi, uh, enak benar. Tapi ingat tidak ada manusia yang sempurna. Prioritas pertama adalah pilih dari agama jangan dari yang lain-lain cantik ya 50 tahun lagi juga udah peyot betul nggak udah opong, kayak ya kayak 9 miliar berapapun uang yang engkau punya dalam satu hari Allah bisa habiskan dengan musibah kebakaran misalnya jatuh miskin bener nggak kedudukan kedudukan memang penting tapi kalau kedudukan agamanya nggak baik ya percuma juga kedudukan kerat tapi dia akhlaknya buruk mau nggak enggak jadi pilihlah berdasarkan agamanya next slide Teman-teman, tujuan menikah ketika teman-teman mendapatkan undangan pernikahan. Surat Ar-Rum 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan adalah engkau mendapatkan ketenteraman hati, sakinah, mawaddah wa rahmah. Tentram, sakinah, mawaddah cinta, rahmah adalah kasih sayang. Tujuan engkau menikah kelak adalah tentram. Jadi jangan sampai sekarang kan masih searching-searching nih, bener nggak? Sekarang kan waktunya teman-teman masih kuliah ya sebagian besar. Kan waktunya searching-searching mana ya kira-kira yang oke okay untuk jadi pendamping saya gitu kan? Jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Kata laki-lakinya, memang sih dia kayaknya buruk, perempuan ahlaknya buruk. Gak pakai kerudung udah gitu buruk lagi ahlaknya. Kalau belum pakai kerudung tapi ada potensi kebaikan ya nggak apa-apa. Tapi ini pak si laki-lakinya bilang nggak apa-apa, aku mau merubah dia kok. Kalau nikah sama aku pasti aku bisa merubah dia. Eh setelah nikah dirimu dapat PR lagi. Ternyata nggak mudah merubah orang. Jadi jangan sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Pilih dari awal yang baik. Kata si perempuan, oh laki-laki itu tukang minum homer, tukang minum, tukang rokok, tukang gaul kesana kemari. Aku tapi yakin kalau aku nikah sama dia, dia pasti bisa berubah. Ketika nikah, akhirnya kebiasaan laki-laki itu berlanjut, nambah-nambahin PR kalau nikah nggak perlu nambah-nambahin PR. Nikah itu sudah rumit, jangan perlu nambah-nambahin PR lagi. Yang paling penting adalah kau pilih laki-laki baik, pilih perempuan baik untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu. Pilih laki-laki yang baik dari awal untuk menjadi ayah bagi anak-anakmu sehingga PRmu tidak terlalu banyak lagi. Ya teman-teman ya. Jadi jangan cari-cari PR deh. Sudah diperintahkan kok oleh Rasul pilih yang agamanya baik. Agama baik lihat dari akhlak baik. Akhlak baik lihat dari pergaulannya yang baik temannya adalah cerminan bagi dirinya. Lihat pergaulannya. Jadi seleksinya ketat. Kalau mau ta'aruf jangan asal ta'aruf ta'aruf doang. Seleksinya ketat. Kalau bahasa Jawanya lihat bibit-bibit bobotnya, ya. Kita seperti orang yang memata-matai. Kirim orang mata-matai itu sahabatnya atau siapa kayak gimana sih sesungguhnya orang ini? Jadi jangan sampai kita ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Ta'aruf itu perkenalan perkenalan secara mendalam. Dalam masa-masa ta'aruf teman-teman. Pertanyaan yang diajukan adalah, Ukti, aku mencintaimu karena Allah. Ukti, udah makan belum? Ahi, udah makan belum? Itu bukan pertanyaan-pertanyaan ta'aruf. Pertanyaan-pertanyaan ta'aruf adalah misi dalam pernikahan apa, mau punya anak berapa, cara mendidiknya seperti apa. Jauh lebih ke depan lagi pembicaraannya bukan hanya urusan-urusan sepele yang melibatkan hati yang terlalu dalam seperti itu. Nanti akibatnya kalau batal taruh mencak-mencak marah-marah, iya baru taruh. Jaga hati supaya netral. Jangan terlalu cinta mendalam sekali, jangan teman-teman. Kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa nanti setelah ijab kabul baru kita tahu itu jodoh kita, ya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Aku udah lamaran, aku udah lamaran. pasar tuh sosial media semuanya heboh eh tahunya detik-detik pernikahan batal eh, malunya setengah mati jadi dalam rangka nanti kalau teman-teman menjalankan proses taruh mendekatkan diri pada Allah lebih banyak, istikharah lebih banyak dibanding dengan mendekatkan diri berduaan saja dengan laki-laki itu. Next. Next. Teman-teman bisa ambil materinya di panitia nanti ya. Meneruskan Rasul bersabda bahwa nikahilah wanita yang penyayang dan memiliki banyak anak atau yang subur. Artinya Rasul menyukai apabila kita memiliki keturunan-keturunan yang banyak dan berkualitas. Mau punya banyak anak? Atau cukup dua? Mau yang mana? Punya banyak anak tapi berkualitas. Jangan punya banyak anak buatnya aja yang gampang tapi ngurusnya enggak gitu ya. Punya banyak anak berkualitas menjadi anak-anak yang hebat dimulai dari apa? Pendidikan anak membuat anak itu hebat dimulai dari apa? Dimulai dari mencari pasangan yang tepat, mencari pasangan yang hebat, mencari pasangan yang solid dan solihah. Kau bisa mendapatkan pasangan yang solid dan solihah kalau dirimu juga solid dan solihah. Jadi ngacak dulu. Kalau pengen dapat yang baik ngacak dulu udah pantas nggak nih? Cowok-cowok pengen dapat wanita-wanita ahwat-ahwat yang solid dan solihah. Ngacak dulu pantas nggak ya saya? Perempuan juga seperti itu, pengen dapat biasanya kan kita ngefansnya sama yang namanya ketua-ketua, ketua os, ketua osis, ketua bem, ketua rohis, LDK dan sebagainya, ketua-ketua leader tuh biasanya memancarkan pesonanya tersendiri, betul nggak? Hmm, ketawa berarti punya pengalaman. Mau, mau orang kayak begitu, berkuasa kayak begitu, kita masih begini. Apa yang harus dilakukan? Memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Anwar 26 perempuan baik-baik dapat laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik dapat perempuan baik, laki-laki keji dapat perempuan keji, begitu pula sebaliknya. Ya setidaknya ayat ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang baik. Walaupun asbabun nuzulnya adalah ketika peristiwa fitnah yang dialami oleh Aisyah, tapi setidaknya ayat ini menjadi ayat memotivasi kalau mau dapat laki-laki baik kita harus baik, dapat perempuan baik kita harus baik terlebih dahulu. Kata Rasul apa? Jangan memilih wanita cantik di ladang yang gersang, di ladang yang buruk. Artinya, atau jangan tanamkan benihmu di ladang yang buruk. Maksudnya apa? Sebagus-bagus benih itu, ketika engkau tanamkan di sebuah ladang yang kering kerontang, yang tidak baik, tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Artinya apa? Laki-laki, sebagus apapun dirimu, tetap harus memilih ladang yang baik untuk bisa menumbuh kembangkan tanaman-tanamanmu selanjutnya, generasi-generasimu selanjutnya dengan hebat dengan bagus, kualitasnya baik, cari istri yang baik. Dan biasanya seburuk-buruk laki-laki akan memilih perempuan baik-baik untuk jadi istrinya. Betul nggak? Senakal-nakal laki-laki, misalnya ada laki-laki yang nakal banget, tetap dia akan memilih perempuan baik-baik untuk jadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi jadilah perempuan yang baik-baik itu, yang bisa menjaga kesucian dirimu itu, wahai teman-teman. Jangan jadi perempuan-perempuan yang, mohon maaf saya katakan ini, yang murah. Apa itu murah? Colek sana sini, colek, colek, colek, colek, colek, colek, gampang benar. Jadi bahan percobaan mau? Enggak. Jadi wanita yang mahal, yang memberikan yang pertama kali untuk suamimu kelak itu menjadi hadiah paling baik untuknya. Jadi jaga dari baik-baik. Masa muda jaga kesucian diri, isi dengan prestasi. Nanti ada pangeran berkuda putih yang akan melamarmu itu, wahai pangeran ya. Sabar, tenang. Ya kalau misalnya tahajud malam siapa jodohku ya Allah nggak apa-apa sih juga ngalamin lima tahun nangis-nangis. Jodohku ya siapa ya Allah? Aku kan pengen nikah ya Allah. Hampa sekali sepi sekali hidupku ini wahai Allah. Biasa itu. Lima tahun berlalu, Iya dapat jodoh. Ternyata dalam beberapa detik saja saya sudah bisa memegang tangan saya bisa lembut sekali ya Allah. Pertama kali setelah ijab kobol, itu berapa sih? Oh. Gitu kan. Nah, pertama kali setelah ijab kabul, suami saya mengatakan, eh suami saya langsung memegang tangan saya dan mencium kening saya untuk yang pertama kalinya. Ketika resepsi itu kita kan setelah resepsi kan ada foto-foto tuh, biasa fotografer gitu kan. Saya sama suami masih malu-malu pegang tangan, malu ya Allah, malu banget. Udah gitu fotografernya bilang, ayo uh, Bang Rio, Bang Rio itu pegang pinggang istrinya, ah malu malu banget ayah dirangkul istrinya aku, nikah malu banget ayah ditatap istrinya aduh malu banget padahal udah nikah itu udah ijar kubul itu resepsi seharian pegangan tangan itu malu banget enak banget rasanya kalau kayak gitu sampai yang datang di acara nikahan ketika itu jadi senyum malu-malu juga ngeliat kita malu-malu ini pengantin aneh banget sih ya anak kecil kan malu banget kan saya deg pada yang pertama kali sama suami saya dicium pertama kali oh, ya allah Hah, memori dua tahun lalu itu ya next menikah next ini udah ya Teman-teman tujuan pernikahan dari teman-teman adalah untuk ibadah. Banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ini biasanya dialami oleh orang-orang yang menikah di usia-usia pernikahan 2 sampai 5 tahun. Ini nasihat untuk diri saya. Senantiasa ingatkan pada diri teman-teman semua, tugas teman-teman adalah dia tanamkan di otak ini tujuan pernikahan saya adalah untuk ibadah, menyempurnakan setengah agama saya. Ketika saya bersama dengan dia, ibadah saya semakin baik. Ketika saya bersama dengan dia, kecintaan kami terhadap Allah semakin baik. Itu tujuannya ibadah. Nanti kalau menikah, kalau terjadi apa-apa, ingat. Iya ya, tujuanku ibadah. Teman-teman, setiap hari, dedongkotnya jin namanya iblis, Iblis tinggal di atas hingga sana di atas air. Tiap hari, ini kata Rasul, sabda Rasul. Iblis bertanya, siapa di antara kalian yang sudah membuat sebuah perbuatan yang sangat hebat? Semua syaitan-syaitan itu saling melapor satu sama lain, tapi kata iblis tidak, itu tidak ada arti apa-apanya bagi saya. Satu syaitan mengatakan, hari ini saya telah menceraikan suami istri, Apa kata iblis, engkaulah kesayangan saya. Jadi ada jin khusus yang tugasnya nanti kalau teman-teman sudah menikah, tugasnya untuk mencerai beraikan suami istri itulah jin kesayangan iblis. Jadi tanamkan di otak kita ya Allah ini menikah untuk ibadah ya Allah untuk mendekatkan diri padamu ya Allah sehingga persoalan yang aku hadapi ini yang buat jin saja minta kekuatan pada Allah nanti. Dan itu bisa dilakukan ketika teman-teman mempersiapkannya dari sekarang sebelum menikah. Jadi menikah tujuannya bukan oh, tujuannya ini itu enggak. Menikah salah satu tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah. Segala sesuatu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah kau menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ku ibadah. Next slide. Hah, <sighs> udah belum? Hah, <sighs> udah yuk. Persiapan di farmeri. Habis ini udahan dulu ya. Nanti teman-teman silakan sesi bertanya. Persiapkan diri menikah bukan perkara gampang saya ucapkan lagi. Butuh kesiapan mental, butuh kesiapan fisik, finansial, ilmu. Teman-teman kalau menikah paling penting juga butuh persiapan ilmu. Jadi kalau sudah punya ilmunya perempuan-perempuan paham, laki-laki paham tugas dan kewajibannya masing-masing. Perempuan paham kata Quran, wanita solihah, istri solihah apa sih? Di surah An-Nisa 34, Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita solihah yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Kata Rasul, istri yang solihah itu yang seperti apa? Bila dipandang apa? Menyejukkan bila dipandang, patuh bila diperintah, dan menjaga diri dari suami dan harta suami ketika suami tidak ada. Laki-laki pun paham kalau dengan ilmu iya ya Arijal qawmuna ada Musa Aku adalah pemimpin Pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi keluarganya Yang punya tugas apa di surat At-Tahrim ayat 6 Ya ahlalladzina amanu ku aku wa ahlikum naro Bertugas menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Kalau dirimu sekarang nggak mengisi dirimu dengan ilmu Gimana bisa mendidik ini? istri-istri ini, makmum-makmummu ini, bagaimana caranya? Makmum-makmum, istrinya lebih dari satu dong. Makmummu ini, bagaimana caranya? Ilmu, belajar. Kalau engkau ingin menguasai dunia, pelajari ilmu dunia. Ingin menguasai akhirat, pelajari ilmu akhirat. Ingin dunia dan akhirat, pelajari ilmu dunia dan akhirat. Teman-teman sekarang waktu lajang, banyak sekali waktu untuk belajar. Silahkan belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana cara menjadi suami yang baik. Apa tugasmu, apa kewajiban dan hakmu. Begitu pula para laki-laki paham. Kalau paham tugas tanggung jawabnya masing-masing paham. Jadi banyak istri-istri yang akhirnya iya sih, aku sih di luar hebat misalnya. Wanita karir hebat, tapi di rumah fungsimu tetap sebagai seorang istri yaitu makmum dan yang imam adalah suamimu. Suami paham, istri kerja punya duit banyak ah ngapain kasih nafkah dia udah kaya raya. Tidak, itu suami yang tidak berilmu. Suami yang punya ilmu agama yang baik dia paham mau sekaya raya apapun istri tetap suami punya kewajiban memberi nafkah. Tetap suami paham uang suami uang istri, tetap istri paham uang istri uang istri. Ngerti nggak maksudnya? Suami punya uang, uang suami, uang istri, istri punya uang, uang istri, uang istri. istri, uang istri jangan diganggu gugat. Kan kalau suami yang nggak berilmu gimana? Uang istri, uang suami juga, ya enggak? Kecuali istrinya ridho, maka kata Rasul apa? Dua pahala, pahala sodakoh dan pahala silaturahim. Sodakoh sama suami sendiri. Bolehlah kalau suaminya, ya, jangan sampai Suaminya tetap punya punya semangat untuk bekerja. Kalau paham tentang ilmu, tentang ilmu suami dan istri, oh, insya Allah mudah-mudahan bisa diminimalisir nanti permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga, uh, nuing, nuing, nuing, nuing, nuing, nuing. Tanya tuh ibu sama bapak yang udah pernikahannya berpuluh-puluh tahun, oh udah makan asam garam. Semuanya harus dibarengi dengan ilmu supaya paham. Ya, saya bahas di sini saja ya. Sebenarnya ada puluhan slide Gak tahu ada 60 slide kali, ada berapa slide gak tahu. Tapi kita bahas di sini saja, setelah itu kita akan tanya jawab. Menentukan batas persiapan. Wahai ukti, aku akan menikahimu nanti ya, tiga tahun lagi. Lama amat sih. Bilang sama si Ikhwan itu, nikahin lamar saya sekarang, kalau nggak saya cari yang lain. Emang cowok cuma kamu doang? Jangan kasih janji-janji surga, janji-janji palsu, kelamaan. Kelamaan. Bisa jadi dalam tempo waktu yang seperti itu kita bisa bertemu dengan orang yang lebih baik, betul nggak? Kasihan orang-orang yang pacaran. Kenapa? Orang-orang pacaran kan biasanya dituntut untuk setia, ya nggak? Uh, kasihan banget di luar sana ada cowok-cowok lebih keren. Ada wanita-wanita lebih keren, kita kehilangan kesempatan untuk kenal sama mereka gara-gara pacaran yang tidak halal itu. Lebih baik berteman saja, searching-searching, oh ini oke, okay, ini oke, okay, ini oke, okay, gitu. Temenan, temenan ya, bukan TTM teman-teman mesra atau PHP pemberi harapan palsu. Aku nggak pacaran, tapi abang ade, abang ade, iya abang, iya ade, eh sama aja. Ade mau kemana? Abang anterin ya, kakak anterin ya. Iya abang, aku nggak ada temennya abang. Nggak pacaran, tapi kakak ade kakak adean sama aja. Jangan, jangan. Kita ini tabiatnya emang suka diperhatiin, tapi suka, tapi tapi apa? Lo tak zina, jangan dekat zina, ya jangan. Tentukan batas persiapan. Kalau mau taaruf pastikan dapat apa? SIM surat izin menikah. Jam dua berapa nih? Ya, pokoknya itu ya intinya. Saya udah ngebut kayak kereta api nih. Menjaga kebaikan diri, ingin dapat yang baik, jaga dirimu baik-baik. Pastikan kalau aku menjaga diri dengan baik, dia yang entah aku tidak tahu siapa itu juga pasti akan menjaga dirinya dengan baik. Mencari calon, jangan kayak saya mau nikah, calonnya siapa nggak tahu, pengen aja nikah. Siapa aja yang ngelamar saya, nggak apa-apa, oke-oke aja. Untungnya papa saya bilang, no, no, no, no gitu. Sampai saya nangis dan sedih. Papa, kenapa sih orang yang melamar ditolak terus sama papa? Saya kan sedih teman-teman Eh akhirnya ketika saya sedih-sedih Kenapa pas saya nolak laki-laki banyak Kan saya waktu itu dilamar banyak banget sama orang ceritanya Eh giliran bapak saya nolak-nolak Saya lagi sedih Tiba-tiba kucuk-kucuk-kucuk laki-laki datang Namanya Ori Fitrio oh, Abdullah yang jadi suami saya sekarang Bapak saya ingin menikah dengan anak bapak Oh ya boleh Hah? Boleh kata saya ya ternyata harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang tak harus, jangan kita menjalani dulu teman-teman. Tanya dulu sama orang tua, papa, mama, ibu, ayah, saya sudah dapat surat izin menikah belum? Kalau sudah dapat, saya tak harus di orangnya ini. Suka nggak? Kalau nggak suka, ganti yang lain. Jangan melibatkan hati terlalu dalam. Jadi nanti kita nangis-nangis darah, capek tahu. Nangis-nangis untuk hal yang nggak perlu. Energi kita terlalu sayang ini kan energi kita dibuat yang lain-lain lebih bermanfaat dibanding nangis-nangis karena patah hati. Siapa yang pernah patah hati? Gak enak kan? Hmm, sampai sekarang akhirnya ketawa. Haha, kenapa ya aku pernah patah hati? Ya enggak. Oh, Gak ada gunanya. Dia senang-senang kita patah hati ngapain? Restu orang tua, ridho Allah, ridho restu Allah, syukurlah walidah. Ridhonya Allah, ridho orang tua, berkahnya Allah ke orang tua. Jangan sampai cari pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua. Apalagi perempuan butuh wali. Laki-laki bilang, aku nggak butuh wali. Gak perlu wali gak apa-apa. Laki-laki gak apa-apa nikah gak pakai wali. Tapi engkau perlu restu orang tuamu untuk mendapatkan doa dari orang tuamu. Pernikahan yang tidak disetujui orang tua, khawatir orang tua tidak mendatangkan doa kepada kita, khawatir tidak berberkah. Tidak mendatangkan keberkahan. Pernikahan bukan menyatukan dua orang, tapi dua keluarga besar. Ya. Ta'aruf itu dengan cara apa? Dengan cara Nazor. Apa itu? Melihat. Ada sebagian orang bilang, aku nggak mau lihat calonku. Pokoknya kalau dia soleh, aku mau menikah dengan dia. Sekalinya akhirnya pertama kali ngeliat udah di malam pertama jenjang, ya jelek bener nih pasangan aku. Ilfil. Rasul menyuruh kita untuk apa? Untuk lihat calon kita. Supaya kalau dia cantik, dia cakep, dia menyenangkan hati kita menurut saya ganteng suami saya menurut teman-teman enggak menurut teman-teman yang lain ganteng menurut saya suami saya paling ganteng nomor satu sedunia jadi lihat teman-teman dilihat tuh orangnya gimana ya cara melihat wanita yang berkerudung kupingnya satu atau rambutnya botak atau gimana ya kata laki-laki caranya gimana caranya adalah engkau mengirimkan saudara perempuanmu entah ibu entah kakak entah adik entah tante kirim ke rumah wanita tersebut suruh lihat tuh rambutnya bagaimana apakah lurus apakah keribu apakah keriting apakah botak apakah apa kupingnya lengkap nggak lihat tuh begitu ada pudisan ada paduan nggak lihat tuh begitu jadi bukan laki-laki yang lihat perempuan saudara perempuannya yang lihat nanti tinggal melaporkan penting sekali melihat fisik untuk menanamkan rasa sayang dan cinta di antara kita salah seorang sahabat wanita pernah mengadukan suaminya bernama Sabit bin Qais Wahai Rasul, Sabit bin Qais soleh luar biasa puasa sholat ngajinya luar biasa Tapi aku takut kalau aku melanjutkan pernikahan dengan dia Aku takut kufur terhadap Allah Kenapa? Karena wajahnya jelek sekali wahai Rasul Boro-boro mau ngelayanin melihat mukanya aja udah Mana ya? Akhirnya boleh kok untuk berpisah Jadi jangan sampai terjadi seperti itu Akhirnya dengan cara apa? Lihat Lihat Gak perlu suka banget Yang penting tertarik lah yang penting oh ini manis juga ini oke okay juga ini kece juga nih. sama waktu saya ketemu pertama kali sama suami saya sama calon sama bang Rio bukan calon yang waktu itu masih masih orang umum biasa ketika pertama kali datang nih orang ganteng juga nih orang gitu oke okay juga kece juga nih orang tuh ada tertarik nggak apa-apa nggak perlu cinta tertarik saja sudah cukup untuk menumbuhkan cinta nanti cinta tunggu setelah pernikahan semakin subur setelah satu bulan pernikahan saya baru bilang sama suami saya saya kayaknya baru jatuh cinta sama kamu setelah satu bulan pernikahan kata suami saya ya kemana aja sudah lama suka sama kamu gitu kan suami saya ngefans saya duluan ceritanya satu tahun ngeliat di Google oke Setiana Dewi oh begini ya oke Setiana Dewi ya Setahun kemudian baru bisa ketemu uh gara-gara apa gara-gara nggak bisa dideketin ternyata cowok-cowok paling senang sama cewek-cewek yang susah dideketin bener nggak ah kalau gampang dideketin mama cowok mana aja gampang tapi ternyata indah sekali Islam kan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga harga diri kita. Laki-laki juga gitu harus menjaga harga diri. Memangnya ada perempuan yang gampangan, ada laki-laki gampangan juga banyak. Ya, kita jangan menjadi muslim dan muslimah yang seperti itu. Sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya saja ikuti. Kemudian apa? Menentukan memantapkan pilihan dengan istiqorah. Cara mantap istiqorah apa? Kelihatan hasilnya apa? dimudahkan jalannya oleh Allah dan kemudian dipermudah jalannya, digampangkan prosesnya. Gak banyak hambatan, gak banyak halangan. Itu artinya istikharah kita tuh. Oh, ternyata menurut kita baik, menurut Allah juga baik. Tapi kalau ternyata setelah istikharah terus, kok banyak hambatannya, ini itu, ini itu, ini itu bisa jadi itu bukan jodoh kita. Jadi selalu melibatkan Allah dalam apapun aktivitas kita Apalagi memilih pasangannya akan berdampak pada dunia dan akhirat kita Perempuan Hati-hati kalau sudah menikah Kunci surga dan neraka kita ada di kakinya suami Kalau suaminya zolim gimana? Uh, hancur dia hidup kita Jadi hati-hati Hati-hati dalam memilih pasangan Rasul bersabda kalau aku boleh menyuruh seorang untuk bersujud di kaki seseorang, aku menyuruh seorang wanita, seorang istri bersujud di kaki suami karena saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Ya. Jadi untuk teman-teman semua pilih betul-betul siapa yang akan menjadi pasangannya karena itu berpengaruh terhadap dunia dan akhirat kita. Hitbah, hitbah adalah proses lamaran yang disembunyikan, tidak perlu disebarluaskan. Nanti setelah menikah boleh teman-teman sebarluaskan untuk menghindari diri dari fitnah mengurus administrasi pernikahan, kemudian akad nikah. Akad nikah itu di mana langit bergetar, mistakon golizo, perjanjian yang sangat berat. Dalam beberapa detik engkau mengucapkan saya menerima, saya menerima nikahnya. Titik. Itu aja udah sah nikahnya. Kalau Indonesia kan saya menerima nikahnya uh, uh, Fulan binti Fulana binti Fulan dan mas kawin. <sighs> Oh batal batal tidak sekali nafas. Ya enggak? Tidak sekali nafas. Kan katanya kalau ijab kabul harus sekali nafas baru sah. Padahal kalau udah menjawab saya menerima nikahnya saja sudah sah. Gitu ya. Perkataan beberapa detik itu merubah statusmu yang tadinya semua haram jadi halal. Yang tadinya berpandangan itu haram, berpandangan sekarang jadi halal. Berpandangan yang tadinya dosa ditusuk besi panas, sekarang jadi menguburkan dosa. Semuanya serba menjadi ibadah. Ini sekarang yang belum siap nikah sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Perbaiki diri dengan sebaik-baiknya, persiapkan diri dengan ilmu sampai nanti tiba waktunya indah semuanya. Walimah. Setelah ini tanya jawab dua pertanyaan saja ya. Walimah, sesi resepsi pernikahan. Mau resepsi pernikahan setelah rangkaian panjang ta'aruf tadi? Aku mau resepsi pernikahan yang besar-besaran tapi setelah selesai resepsi pernikahan seminggu kemudian ditagi utang sama banyak orang. Uh kamu utang catering belum bayar, utang ini, utang ini, utang ini, utang itu. Nikah di dalam Islam adalah mudah, murah, berkah. Nikah di dalam Islam tidak sulit, mudah, murah, berkah. Jadi kalau kemampuannya segitu ya segitu saja, nggak perlu urusan prestis nih. Uh aku kan aku kan harusnya membuat pernikahan yang mewah dan sebagainya. Tidak, mudah, murah, berkah. Mudah-mudahan teman-teman dengan penjelasan singkat saya mengenai ta'aruf ini, semangat teman-teman keluar dari gedung ini adalah bukan semangat menikah menggebu-gebu padahal diri tidak mampu, tapi semangatnya adalah belajar dengan ilmu. Kalau misalnya saya sudah merasa saya bisa lahir dan batin, saya mampu lahir batin, saya siap menemban tanggung jawab, maka saya akan menikah cepat-cepat deh lamar ke perempuan dibanding perempuan yang ntar dilamar sama orang lain. Wuh sedihnya. Perempuan juga begitu. Setelah mendengar seminar kali ini yang singkat pada hari ini, pada akhirnya menyadari bahwa aku harus menjaga diriku dengan baik, menjaga kehormatan diriku, menjaga izah, ya, menjaga kesucian diri supaya nanti aku bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk suamiku menjadi istri yang baik. Persiapkan diri semuanya dengan ilmu teman-teman. Menikah tidak perlu tergesa-gesa tapi tidak juga ditunda-tunda. Jangan terburu-buru dalam menikah, menentukan pernikahan, dan juga jangan ditunda-tunda di pertengahan saja. Kalau merasanya belum siap, kuliah dengan baik. Selesai kuliah, kuliah silahkan menikah. Kalau merasanya sudah siap lahir batin, menambah tanggung jawab, silahkan segera dilamar. Sebelum dilamar oleh orang lain, tak kecewa loh. Ya? Dan jangan pernah percaya sama janji-janji palsu nikah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi setelah lulus kuliah, jangan. Jalanin saja. Dan mudah-mudahan pada hari ini yang punya pacar, putusin pacarnya bilang sama pacarnya, aku takut sama Allah. Ah kamu bohong, kamu pasti punya laki-laki lain ya. Udah silakan buktikan saja. Buktikan teman-teman adalah wanita solihah yang menjaga diri. Jangan mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Hari ini pacaran maksiat, besok kau tahajud minta maaf pada Allah. Ya Allah hari ini aku berbuat maksiat Besok kau kembali lagi pada kekasihmu Itu berbuat maksiat lagi Hari ini kau beribadah lagi kepada Allah Itu namanya mencampurkan antara yang hak dan yang batil Dirimu mengetahui ilmunya punya niat menjaga diri tapi masih maksiat saja sama kekasihmu itu, apa jadinya? Apa jadinya kalau seperti itu? Perempuan itu kan mudah luluh. Kok gitu sih sayang putus nggak ada alasan tiba-tiba luluh lagi, luluh lagi. Jadi gimana caranya kalau mau putusin putus minta minta sama Allah kekuatan, minta kekuatan sama memang putusin pacar gampang susah nggak? Susah apalagi pacarnya baik. Minta kekuatan sama Allah untuk bisa mengatakan putus dari pacarmu itu. Sampaikan pada pacarmu itu bahwa ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk kita tidak bersama. Kemudian selanjutnya apa? Jangan ketemu-ketemu dulu. Selagi masih ketemu, dulu lagi, dulu lagi, dulu lagi, dulu lagi. Permaksiat lagi. Aku pacaran gak ngapa-ngapain, pacaran syariah. Awalnya syariah. Lama-lama setan bilang, jangan dong. Hujan nih, sepanjang berdua dong. Jangan dong nyebrangi dengan mendong gitu. syaitannya bisikin terus. Jadi yang namanya pacaran syariah itu tidak ada. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Silakan yang mau bertanya dua pertanyaan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.